Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum wa thabbatana ala hidayati sunnah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Allah berkahi kepada kita semuanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas hidayah sunnah ini hingga ajal menjemput kita. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang selalu kita taati, kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau yang mulia dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari kiamat. Jamaah sekalian, sebelum masuk pada tema inti kita, madhab dan manhaj apa bedanya? <clears throat> Saya ingin mengingatkan kepada antum semuanya bahwa kita sekarang ya kalau ini sudah mulai masuk bulan Dzulhijjah maka kita berada di hari-hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amal salihu fihinna ahabbu ila Allah من هذه العشر من هذه الأيام يعني العشر tidak ada hari yang amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari ini. Yang beliau maksud adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Rasulullah sampai mengatakan demikian, tidak ada amalan saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan-amalan saleh yang dilakukan di hari-hari ini. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun amalan tersebut berupa jihad apabila dilakukan di selain hari-hari ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah." Meskipun amalan tersebut jihad fi sabilillah. Kemudian Rasulullah mengecualikan satu keadaan, illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi walam yarji min dzalika bisyai' kecuali apabila ada orang yang berjihad dia membawa hartanya, membawa jiwanya. Kemudian setelah itu dia tidak pulang sama sekali. Dia meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa, raga dan hartanya. Makanya ini menunjukkan ya betapa mulianya hari-hari ini. Maka jangan sampai ya jangan sampai kita sia-siakan. Isilah hari-hari ini dengan amalan-amalan saleh. Mudah-mudahan amalan-amalan tersebut nantinya bisa menjadi ya tabungan pahala bagi kita di akhirat nanti. Para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kajian kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang tema yang mungkin sangat kita butuhkan ya di hari-hari ini yaitu tentang manhaj. Apa yang dimaksud dengan manhaj? Apa yang dimaksud dengan madhab? Ya. Saya akan bagi ya kajian ini menjadi dua sesi. Yang pertama saya akan membahas masalah manhaj dahulu. Karena ini yang paling penting ya. Adapun masalah madhab ya mungkin banyak dari kita yang sudah mengetahui masalah tersebut. <clears throat> manhaj ya dalam bahasa dari kata-kata nahaja yanhaju nahjan wa manhajan wa minhaja <clears throat> ini secara tasrifnya seperti itu ya manhaj adalah bentuk kata masdar mimi masdar yang awalnya ada huruf mimnya yang berarti cara, jalan, metode. Itu arti manhaj secara bahasa. Cara, jalan, metode, ya. Dan kata manhaj disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam bentuk master yang lain yaitu minhaj manhaj dan minhaj ya artinya sama jalan yang jelas jalan yang terang Allah sebutkan ya kata ini dalam surat Al-Maidah ayat 48 likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja kami telah jadikan untuk setiap umat syariat dan jalan yang terang ya syariat dan jalan yang terang. Jalan yang terang ini dalam bahasa Arabnya minhaj dan sama dengan makna atau kata manhaj ya. Jadi manhaj artinya secara bahasa apa tadi? Jalan yang terang, cara yang jelas, ya, metode. Inilah makna manhaj dalam bahasa Arab ya secara bahasa. Adapun secara istilah maka kita harus mengetahui bahwa kata manhaj ini yang diartikan sebagai cara beragama sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dengan pemahaman para salaful ummah. Kata manhaj, istilah manhaj dengan makna ini ini adalah istilah baru. Istilah yang baru dimunculkan di akhir-akhir ini. Makanya antum tidak akan dapatkan kata manhaj dengan makna ini di bukunya ulama-ulama di zaman dahulu. Tidak ada manhaj dengan arti yang seperti saya sebutkan tadi yaitu cara beragama sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, ya. Tidak ada istilah manhaj dengan makna ini di kitab-kitabnya para ulama di zaman dahulu. Sehingga ini istilah baru. Saya contohkan misalnya kata tarawih. Ya, yang sering kita sebut sebagai sholat tarawih itu istilah yang muncul setelah zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak akan antum dapatkan kata terawih dalam hadis Nabi. Tidak akan antum dapatkan kata sholat terawih di hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu istilah yang dimunculkan setelah itu. Bukan berarti istilahnya salah, tidak. Tapi itu istilah baru. Ya, itu istilah baru. Dalam hadisnya kata-katanya qiyam. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghafara lahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan salat qiyamul lail di bulan Ramadan karena dorongan ingin mendapatkan pahala dan dorongan keimanan dari dirinya, ya, maka dosa-dosanya yang telah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-katanya qiyam bukan salat tarawih. Tapi akhirnya ada istilah salat tarawih untuk istilah atau untuk makna salat qiyamul lail di malam hari di bulan Ramadan. Kata manhaj juga demikian. Di zaman dahulu tidak ada yang menggunakan istilah manhaj ini untuk makna cara beragama Islam yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Sunnah, sebagaimana dipahami oleh para salaful ummah. Akhir-akhir ini kata manhaj dimunculkan. Tujuannya untuk apa? Untuk membedakan mana orang-orang yang benar-benar ahlu sunnah wal jamaah. Mana orang-orang yang manhajnya lurus. Ya, benar-benar ahlu sunnah wal jamaah sebagaimana orang-orang di zaman dahulu beragama dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah diangkatlah dimunculkanlah manhaj ada manhaj salaf ya ini tujuan dimunculkannya istilah manhaj untuk makna cara beragama yang sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Antum tahu ya, salaful ummah siapa? Ya, bisa para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, bisa sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yaitu khairul qurun. Ya, tiga generasi terbaik. Ada yang mengatakan ya salaful ummah itu para sahabat saja. Ya karena mereka lah salafnya ummah yang paling dahulu, generasi awal. Semuanya kembali ke sana. Ada yang mengatakan salaful ummah itu khairul kurun, ya, tiga generasi terbaik yang dipuji oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak ada masalah dalam dua pendapat ini. Ya, tidak ada masalah dalam dua pendapat ini. Bisa dimaknai demikian, bisa dimaknai dengan mana yang yang kedua. Syekh Saleh Fauzan ya ketika ditanya tentang makna manhaj, ya beliau mendefinisikan manhaj sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Beliau mengatakan fal manhaju huwa at-tariq alladhi rasamahu lana rabbuna fi kitabih. Manhaj adalah jalan yang dituliskan oleh Rabb kita di dalam kitabnya. Tarik di sini adalah jalan beragama. Ya. Jalan beragama yang telah ditetapkan, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Wa waddahahu lana nabiyyuna Muhammadun fi sunnati Yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya, dalam hadisnya. Wasara alaihi sahabatuhu wa man jaa ba'dahum dan dijalankan oleh para sahabatnya dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, mimman nahaja manhajahum wasalaka tariqahum. Yang orang-orang tersebut ya berjalan sesuai dengan jalannya para sahabat. Ya. Kalau kita ringkas ya definisi dari manhaj sebagaimana disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan adalah jalan beragama Islam yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan As-Sunnah, sebagaimana dipahami oleh para salaful ummah. Cara beragama seorang muslim, seorang mukmin yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana dipahami oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah manhaj. Ya. Bisa difahami ya? Secara bahasa apa tadi manhaj? Ya, cara, jalan, metode, ya. Kemudian secara istilah cara beragama yang sesuai dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salaful ummah itulah manhaj. Ustaz ini sama dengan ahlu sunnah wal jamaah. Iya. Manhaj inilah jalannya ahlu sunnah wal jamaah. Manhaj inilah jalannya ahlu sunnah wal jamaah yang sejati. Makanya saya sebutkan tadi, kata manhaj ini dimunculkan di zaman akhir ini untuk membedakan mana yang ahlu sunnah sejati ya sesuai dengan kenyataan Mana yang ahlus sunnah hanya pengakuan saja. Ya. Dan manhaj ini sebagaimana didefinisikan oleh Syekh Saleh Fauzan mencakup semua agama Islam dari amalan lahir maupun amalan batin antara ya baik itu amalan seseorang atau hubungan seseorang dengan orang lain atau hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala Semuanya dicakup dalam kata manhaj. Cara beragama Islam. Cara beragama Islam ini mencakup amalan lahir kita, amalan yang kelihatan, amalan batin kita, dicakup oleh kata manhaj ini. Hubungan kita dengan manusia, bagaimana kita bermuamalah dengan manusia, dicakup oleh manhaj ini. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dicakup oleh manhaj ini, cara beragama Islam yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Sunnah, sebagaimana dipahami oleh para salaful ummah. Maka ini kata yang sangat umum sekali, luas sekali cakupannya. Namun ya biasanya istilah manhaj di zaman kita ini dipakai untuk masalah-masalah yang prinsip dalam Islam. Ya. Ini asalnya katanya luas sekali, kemudian biasanya dipakai untuk apa? Untuk menyebut masalah-masalah yang prinsip dalam Islam. <clears throat> yang kalau orang menyelisihinya, maka dia keluar dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Manhaj di zaman kita ini dipakai untuk menyebut masalah-masalah yang seperti ini. Masalah-masalah yang sangat prinsipil. Sangat prinsip dalam Islam. Kalau ada orang yang menyelisihinya, langsung dianggap sebagai orang yang keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Masalah-masalah manhaj biasanya dipakai untuk masalah-masalah yang demikian. Contohnya apa? Saya contohkan misalnya bahwa sumber akidah itu Al-Quran dan Sunnah. Sumber akidah itu Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada yang menyelisih ini, maka dia keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ada yang mengatakan sumber akidah itu akal, maka dia keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Sumber akidah itu Al-Quran dan Sunnah. Adapun akal dipakai untuk memahami saja, tidak untuk menentangnya. Fahami Al-Quran apa adanya. Fahami sunnah apa adanya. Itulah akidahmu. Jangan menentangnya. Kalau antum mendahulukan akal, ya, dan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, antum keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Ini masalah manhaj. Ini masalah yang sangat prinsipil. Dari sinilah muncul Mu'tazilah. Dari sinilah muncul Jahmiyah. Dari sini muncul kelompok-kelompok yang sangat banyak. Karena mereka mendahulukan akal. Mereka tidak mau menundukkan akalnya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya kalau ada orang yang mengatakan di antara sumber akidah itu mimpi. Keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara sumber akidah itu misalnya ya hitung-hitungan. Maka keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, sumber akidah itu Al-Qur'an dan sunnah. Kalau ada yang mengatakan di antara sumber akidah itu bisikan atau ilham Allah Subhanahu wa taala yang Allah lemparkan ke hati saya secara langsung. Maka ini sudah keluar dari ahlu sunnah wal jamaah ini masalah manhaj, masalah prinsip. Saya contohkan lagi. Tidak boleh mentakwil nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mentakwil nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mentakwil nama-nama dan sifat Allah sudah keluar dari manhaj. Keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Ustadz ada nama-nama yang mereka mentakwil nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka lebih besar dari ustaz. Kita katakan mereka tidak lebih besar dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak lebih besar dari para salaful ummah. Para salaful ummah tidak ada yang mentakwil nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menerima nama tersebut dengan apa adanya. Sifat-sifat tersebut kita maknai dengan apa adanya. Dan mereka punya kaedah yang sangat kuat dalam masalah ini. Isbatun bila tamfil, tanzihun bila ta'til. Isbatun bila tamfil. Menetapkan sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluknya wa tanzihun bila ta'til. Mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan-kekurangan tanpa menafikan sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Ini kaidah yang sangat kuat bagi mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah punya dua tangan. Qala ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Di dalam surat Sad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan dua tanganku?" Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas di dalam surat Sad berarti Allah punya dua tangan. Sebagaimana Allah katakan. Ahlus sunnah wal jamaah tidak mentakwil sifat seperti ini. Mengatakan isbatun bila takwil. Uh, eh, isbatun ya yeah, bila ta'til. Isbatun bila tamthil wa tanzihun bila ta'til. Ya, jadi mereka menetapkan dua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak menyerupakannya dengan tangan makhluknya. Dengan mengatakan dua tangannya Allah itu tidak sama dengan dua tangan makhluknya. Dan mereka ketika mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kekurangan, mereka tidak menafikan sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Contohnya, mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh dari air, selamat dari semua kekurangan. Tapi Allah tetap punya tangan. Allah tetap punya tangan dan tangan Allah itu selamat dari aib dan selamat dari kekurangan. Tangan Allah Maha sempurna, tangan Allah Maha suci, tangan Allah Maha kuat, tangan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana zatnya Allah Subhanahu wa taala. Zatnya Allah sempurna berarti tangannya sempurna. Zatnya Allah Subhanahu wa taala mulia berarti zatnya Allah berarti tangannya Allah itu mulia. Tangannya makhluk lemah karena makhluknya lemah. Tangannya makhluk banyak kekurangan karena memang makhluknya banyak kekurangan. Inilah hal yang sangat prinsip dalam akidah sunnah wal Jamaah. Ini disebut manhaj. Kalau ada orang yang mentakwil nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, manhajnya sudah bukan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Saya contohkan lagi masalah manhajnya. Sesuatu yang disebut manhaj. Misalnya bahwa para sahabat tidak boleh dicela dan tidak boleh direndahkan sama sekali. Para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah generasi terbaik umat ini. Tidak boleh ada yang mencela, tidak boleh ada yang merendahkan. Ini garis merah. Para sahabat harga mati. Ya, kalau ada yang mengatakan NKRI harga mati, kita katakan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harga mati. tidak boleh ada yang mencelanya sedikit pun. Kalau ada yang mencela para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manhajnya berarti sudah melenceng. Ustaz, bukannya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang melakukan kesalahan? Ada yang berzina para sahabat. Sebagian sahabat ada yang berzina tidak? Ada rajam. Rasulullah menerapkan rajam berarti ada yang berzina. Ada yang mabuk. Ada yang minum khamr. Bahkan ada sahabat yang sampai tiga kali didatangkan, ditangkap untuk dicambuk karena minum khamr. Ya. Ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkhianat Iya, para sahabat ada yang berdosa. Tapi tidak boleh direndahkan, tidak boleh dicela. Sama sekali, ini garis merah. Ustaz, bagaimana kita menyikapi kesalahan tersebut? Iya, kesalahan tersebut kita katakan itu salah, kita jadikan pelajaran. Dan kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka karena banyaknya kebaikan yang datang dari mereka. Kalau kita bandingkan antara kebaikan dan keburukan para sahabat, seakan-akan keburukan itu tidak ada sama sekali. Inilah harus sunnah wal jamaah. Inilah manhaj. Ya, kita harus kenceng di sini. Kalau ada orang yang mencela sahabat Nabi Muhammad SAW, kita harus tegas. Tidak boleh. Ya, ini manhaj. Ini masalah prinsipil. Tidak boleh orang menyelisih dalam masalah ini. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anak didik Nabi kita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumur hidup beliau beliau mendidik para sahabat ini. Maka jangan sampai direndahkan dan jangan sampai dicela. Kita jelaskan kalau mereka salah, tapi kita harus meyakini bahwa mereka tetap sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya, kesalahan mereka di perang Uhud yang jelas-jelas menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya terkena banyak pukulan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai banyak kehilangan para sahabatnya. 70 sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal ketika itu gara-gara kesalahan pasukan pemanah di atas. Rasul Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kesalahan itu. Jelas itu kesalahan. Tapi setelah menyebutkan kesalahan itu, apa yang Allah katakan? Walaqad afa ankum. Allah benar-benar maafkan kalian. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki karunia ya bagi orang-orang yang mukmin. Ini jelas-jelas kesalahan. Tapi setelah itu Allah sebutkan walaqad afa ankum. Di dua ayat setelahnya eh, Iya. iya, tiga ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala juga mengulangi lagi, "Walaqad afallahu anhum." Dan Allah telah memaafkan mereka. Ini para sahabat Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam garis merah, ya tidak ada tawar menawar di sini. Ini masalah manhaj, ini masalah prinsip. Saya contohkan lagi, iman itu bukan hanya keyakinan, bukan hanya perkataan, tapi harus mencakup perbuatan. Ini masalah manhaj. Iman itu mencakup keyakinan, mencakup perkataan, mencakup perbuatan seorang hamba. Kalau ada yang mengatakan iman itu keyakinan saja, maka dia bukan dari ahlus sunnah wal jamaah. Manhajnya sudah melenceng. Kalau ada yang mengatakan bahwa iman hanya perkataan saja, tidak perlu ada keyakinan, tidak perlu ada amalan, kalau orang mengatakan sesuatu yang menunjukkan keimanan dia sudah cukup, orang ini melenceng dari ahlus sunnah wal jamaah. Ini masalah prinsipil. Dari zaman dahulu, para ulama menyebutkan masalah ini dalam kitab-kitab sunnah. Ya. Kitab-kitab yang disebut dengan as-sunnah. Itu kitab-kitab manhaj. Yang disebutkan di sana adalah masalah-masalah apabila seseorang melenceng dari permasalahan tersebut, maka dia jauh dari jalan ahlus sunnah wal jamaah. Karena ya <clears throat> masalah iman ini akhirnya terpecah-pecah kelompok-kelompok yang melenceng tersebut. Ada yang menjadi murjiah akhirnya. Yang mengatakan keyakinan itu ya e, iman itu keyakinan di hati saja. Jadi kalau sudah ada keimanan, keyakinan di dalam hati, sudah tidak perlu ada ucapan lagi. Apapun yang dia ucapkan, kekufuran apapun, tidak akan mempengaruhi keimanan dia di dalam hatinya. Akhirnya jadinya jabariyah. Kemaksiatan apapun yang dia lakukan tidak akan mempengaruhi keimanan yang ada di hatinya. Ini orang-orang murjiah mengeluarkan amal dari hakikat iman. Dan amal itu bisa amal badan, ya anggota badan ini bisa gerakan lisan kita. <clears throat> Akhirnya dalam masalah iman ini ya keluar e, firqah yang bernama Al-Karramiyah. Kelompok Karramiyah. Ini keimanan itu hanya perkataan di lisan saja. Tidak perlu ada keyakinan di hati. Tidak perlu ada amalan di anggota badan kita. Sudah. Kalau seseorang sudah mengatakan kata-kata iman, sudah dia beriman. Ya. Ini firqah yang yang melenceng. Baik. Yang selanjutnya termasuk di antara masalah manhaj adalah masalah bahwa ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan. Ibadah harus sesuai dengan tuntunan. Kalau ada orang yang mengatakan ibadah itu yang penting niatnya baik. Yang penting tujuannya baik. Dia sudah keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Orang-orang yang seperti ini akan banyak ya me membuat-buat ibadah baru. Bervariasi ibadahnya sesuai dengan keinginan dia. Jangan heran ada orang yang beribadah dengan musik. Yang penting niatnya baik. Saya mengingatkan diri saya dengan musik ini. Jangan heran kalau ada orang yang beribadah dengan tarian-tarian. Ada yang beribadah ya dengan syahwat. Saya sekarang sedang menikmati kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Yang dia nikmati adalah sesuatu yang diharamkan. Ada yang demikian. ada yang ada yang beribadah dengan rokok. Saya kalau nggak ngerokok, nggak bisa ngajar. Makanya saya terpaksa ngerokok dan saya niati sebagai ibadah. Sesuai dengan keinginan, banyak variasi. Ada yang beribadah dengan menggoyang-goyangkan kepalanya. Yang penting kan niat saya baik. Sudah. Orang yang seperti ini ya keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Ibadah harus sesuai dengan tuntunan. Tidak cukup, tidak cukup hanya tujuannya baik. Tidak cukup hanya kelihatannya baik. Tidak cukup niatnya baik, tidak cukup. Harus sesuai dengan tuntunan. Kalau keluar dari ini, maka ya dia akan jauh dari jalan ahlus sunnah wal jamaah. Inilah masalah manhaj, masalah prinsip yang tidak boleh ada tawar menawar di sini. Contohnya lagi, ya masalah manhaj yang keberapa ini? Pada nulis nggak? Hah? Yang keenam apa yang kelima? Hah? Para ulama khilaf dalam masalah ini. <clears throat> Taib. Termasuk di antara masalah manhaj, ya, adalah tidak bolehnya fanatik kecuali kepada dalil. Tidak boleh fanatik kecuali kepada dalil. Ini masalah manhaj. Dari zaman dahulu sampai sekarang, ya, ulama-ulama yang rabbani memerangi fanatik. Ya. Para imam empat semuanya memerangi fanatik. Ta'assub, fanatik kepada figur tertentu, fanatik kepada organisasi, fanatik kepada lembaga tertentu, fanatik kepada TV tertentu, ya, kepada radio tertentu. Apa yang dimaksud dengan fanatik? Fanatik itu membenarkan semuanya. Semua dibenarkan. Yang penting dari TV ini, maka semuanya benar. Yang penting dari orang ini, maka semuanya benar. Inilah fanatik. Salah pun dibela, Ya, ini masalah manhaj. Tidak boleh kita fanatik seperti ini. Ya, kita hanya boleh fanatik kepada dalil. Ya. Ini garis merah. Tidak boleh kita menjadikan figur tertentu atau organisasi tertentu atau TV tertentu, radio tertentu sebagai tolak ukur kebenaran tidak boleh. Tolak ukur kebenaran adalah dalil. Makanya Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan seseorang untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Qul Allah wa rasul. Qul Allah wa atii'ur rasul. Ya, katakanlah wahai Muhammad taatilah Allah dan Rasul. Dalam banyak ayat seperti ini. Allah dan Rasul Allah dan Rasul Allah dan Rasul dalil dan semua dalil itu bermuara kepada qala Allah qala Rasul memang dalil itu banyak ya dalil itu dalam Islam syariat Islam punya banyak tapi muaranya kepada qala Allah qala Rasul ya Allah berfirman dan Rasulnya bersabda ya ini saya eh, saya cukupkan di sini dahulu ya kita mendengarkan azan dan kita sholat ya setelah sholat kita akan teruskan kajian kita ya uh, eh, Allah taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin alhamdulillahirabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi yang pertama tadi kita secara garis besar sudah tahu apa arti manhaj dalam bahasa ya yaitu cara jalan metode kemudian secara istilah ya manhaj itu artinya sangat luas yaitu cara beragama yang sesuai dengan Al-Qur'an sesuai dengan As-Sunnah sebagaimana dipahami oleh para salaful ummah kemudian ya Kata manhaj ini akhirnya digunakan dalam lingkup yang lebih sempit. Ya. Lingkup yang lebih sempit tersebut adalah cara beragama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana dipahami oleh para salaful ummah dalam masalah-masalah yang prinsipil ya dalam masalah-masalah yang apabila kita menyelisihinya maka kita keluar dari jalan ahlus sunnah wal jamaah ya ini secara garis besar dan kita sudah menyebutkan beberapa masalah-masalah ya yang apabila kita menyelisihinya maka kita keluar dari jalan ahlus sunnah wal jamaah. Itulah masalah-masalah yang banyak disebut sebagai masalah manhajiyah, <clears throat> masalah yang berhubungan dengan dengan manhaj. Saya tambahkan ya eh, beberapa contoh ya. Misalnya dalam menyikapi pemimpin muslim yang sah. Maka, kita harus taat dan patuh. Kita mendengar dan taat. Ini garis merah. Ini masalah prinsipil. Pemimpin muslim yang sah harus kita dengar dan harus kita taati selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Kalau kita melenceng dari jalan ini, maka kita akan menyerupai kelompok khawarij. Ya. Dan kelompok murjiah, ya. Mereka juga membolehkan khuruj atau memberontak kepada pemimpin. Ya. Ini termasuk masalah manhaj. Kita tidak boleh tawar-menawar dalam masalah ini. Kita harus benar-benar taat. Kita mendengar, kita patuh kepada pemimpin muslim yang sah. Ya, bagaimanapun keadaan dia. Mungkin banyak kekurangan. Mungkin di sana sini ada banyak kesalahan. Tapi dia pemimpin kita yang muslim dan dia sah. Diakui kepemimpinannya oleh masyarakat. Maka kita harus taat dan patuh kepadanya selain kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya ya masalah manhajiyah <clears throat> adalah menyikapi kesyirikan dan bid'ah. Kita harus tegas dalam menyikapi kesyirikan dan bid'ah. Kalau kita lembek di sana, maka kita menyelisih jalannya Ahlus sunnah wal jamaah Kesyirikan itu merusak prinsip tauhid Ya dan kebid'ahan itu merusak prinsip ittiba yaitu ya syahadah atau persaksian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Termasuk di antara masalah prinsipil masalah manhajiyah adalah bahwa tarekat-tarekat sufi adalah ajaran yang menyimpang. <clears throat> Tarekat-tarekat sufi adalah ajaran yang menyimpang. Ini masalah manhajiyah. Kalau kita mengikuti tarekat-tarekat sufi tersebut, maka kita bukan ahlu sunnah wal jamaah. Karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan dalam tarekat-tarekat tersebut. Walaupun banyak yang <clears throat> mengagungkannya. Tapi silakan dirujuk kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para salaful ummah. Apakah ada tarekat ketika itu? Tidak ada. Ya, maka sebagai ahlu sunnah wal jamaah Ini adalah masalah yang prinsip Sebagai orang yang bermanhaj lurus Ini adalah masalah prinsip Kita tidak boleh mengikuti Tarekat-tarekat tersebut Misalnya lagi Masalah mengkafirkan orang lain Ya, kalau kita bermanhaj lurus maka kita sangat berhati-hati dalam masalah fonis kafir. Tidak boleh sembarangan kita memfonis kafir orang lain. Kita harus mengetahui syarat-syaratnya. Kita harus mengetahui ada penghalang atau tidak. Makanya jangan sampai kita masuk-masuk ke sana. Kalau kita sebagai orang-orang yang awam ya, biarkan hal tersebut kita serahkan kepada orang-orang yang pantas untuk masuk ke sana. Misalnya para ulama. Misalnya masalah takdir. Masalah manhaj yang lain masalah takdir. Takdir ini masalah manhaj. Ya. Kalau ada orang yang menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melenceng dari jalan ahlu sunnah wal jamaah, melenceng dari manhaj yang yang lurus dan masih banyak ya masalah-masalah yang lain silahkan di e, dipelajari di kajian-kajian yang khusus membahas masalah manhaj ya. Manhaj ya dalam makna yang sempit tadi apa? Hah? Metode beragama atau cara beragama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana dipahami oleh para salaful, para salaful ummah pada masalah-masalah yang prinsip. Masalah-masalah yang apabila kita menyelisihinya maka kita dinyatakan eh, keluar atau menyimpang dari jalan ahlu sunnah wal jamaah. Itulah masalah, itulah arti dari manhaj secara sempit. Ya manhaj secara luas sebagaimana disebutkan oleh Syekh Saleh Al Fauzan ya Saleh Fauzan Al Fauzan hafizahullah taala yaitu cara beragama Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana dipahami oleh para salafus ummah secara secara umum. tadi. Masalah yang selanjutnya adalah masalah madhab. Apa yang dimaksud dengan madhab? InsyaAllah ini sudah banyak yang tahu ya. <clears throat> Madhab dari kata-kata Zahaba yadhabu madhaban Zahaba yadhabu Zahaban wa madhaba Zahaba yadhabu zahaban wa madhaba Zahaba artinya pergi ya. Zahaba telah pergi Yadhabu sedang pergi Zahaban ya Bepergian <clears throat> Madhab itu tempat pergi masdar mimi atau isim makan kata tempat madhab berarti tempat tujuan pergi kalau dikatakan sebagai isim makan atau kata tempat tempat pergi ini ya bisa kasat mata bisa tak kasat mata ya seperti masjid. Al-masjidu madhabi. Madhabi masjid. Tempat pergiku adalah masjid. Kelihatan masjidnya, tempatnya kelihatan. Tapi bisa juga madhab menjadi tak kasat mata. Yaitu tempat perginya pendapat seseorang. Tempat perginya pendapat seseorang atau tempat perginya perkataan seseorang. Ya, itulah madhab. <coughs> yang dimaksud dengan madhab yang kita bahas adalah madhab yang tak kasat mata ini. Pilihan seseorang dalam masalah tertentu. Pendapat seseorang dalam masalah tertentu. Makanya sebagian ulama mengatakan <coughs> madhab adalah madhab ilaihi imamun minal a'immah fil ahkam al-ijtihadiyah. Yaitu pendapat yang dipilih oleh salah seorang imam pada masalah-masalah ijtihadiyah. Pendapat yang dipilih oleh salah seorang imam dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Mazhabnya Imam Syafi'i berarti pendapatnya Imam Syafi'i dalam masalah ijtihadiyah. Madhabnya Imam Malik. Berarti pendapatnya Imam Malik dalam masalah-masalah ijtihadiyah dan begitu seterusnya. <clears throat> Ini madhab di awal-awalnya. Di awal terbentuknya madhab, ya, madhab itu perkataan imam. Tapi hmm. setelah kesini sampai di zaman kita, manha madhab tidak hanya perkataan imam saja, tapi juga perkataan pengikutnya. Kalau dikatakan madhab syafi'i, belum tentu perkataannya imam syafi'i. Ya, karena apa? Karena madhab setelah melalui perjalanan panjang itu dibangun juga dari perkataan-perkataan para pengikutnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya Mazhab Syafi'i berarti pendapatnya Imam Syafi'i dan para ulama yang berafiliasi kepada beliau <clears throat> ya setelahnya Mazhab Malik atau mazhab Maliki juga demikian ini adalah pendapat-pendapatnya Imam Malik dan para ulama Malikiyah setelahnya. Madhab ini di awal munculnya istilah madhab ini juga istilah bukan dari zaman Nabi Muhammad SAW, istilah baru. Ya istilah baru setelah munculnya eh, kelompok-kelompok eh, fikih ini. Madhab ini, eh, afwan bukan kelompok-kelompok fikih, kelompok-kelompok dari kaum Muslim ini Ya, setelah munculnya kelompok-kelompok golongan-golongan dari kaum muslimin keluarlah istilah manhaj eh, madhab keluarlah istilah madhab di awal munculnya madhab ini ya biasanya digunakan untuk madhab akidah madhab dalam bidang akidah makanya ada madhab salaf madhab generasi salaf dalam masalah akidah. Ada mazhab Mu'tazilah, dikatakan mazhab Mu'tazilah. Ada mazhab Jabariyah, ada mazhab Murji'ah, ada mazhab Qadariyah. Ini mazhab-mazhab dalam dalam akidah. Di awal munculnya istilah mazhab ini digunakan untuk apa? Untuk menyebut kelompok-kelompok dalam akidah kemudian berkembang, berkembang, berkembang, akhirnya digunakan juga untuk kelompok-kelompok dalam fikih. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hambali, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Sauri, ada mazhab uh, eh, Tabari, ya, ada mazhab Laisi, ada mazhab Zahiri. <clears throat> Ini kelompok-kelompok fikih. kemudian berlalu-berlalu terus seperti ini akhirnya sampai sekarang ya kata madhab ini ya dalam benak masyarakat kalau tidak ada embel-embel yang lain maka maknanya adalah madhab fikih sampai sekarang ya ini berkembang ya perkembangan seperti ini natural tidak boleh kita salahkan ini natural memang seperti ini karena banyaknya ya, penggunaan kata akhirnya istilah mazhab tersebut sekarang difahami oleh kebanyakan orang ya kalau kata-kata mazhab berarti mazhab fikih ya bukan mazhab akidah ya kalau kita menjelaskan mazhab akidah maka kita harus menyebutkan setelahnya ini mazhab mu'tazilah oh berarti yang dimaksud dengan mazhab berarti mazhab dalam bidang akidah ya kalau kata-kata madhab, maka orang sekarang memahaminya madhab fikih. <clears throat> madhab fikih ini ya mengalami pergeseran eh, dalam beberapa fase. <clears throat> Ada fase-fase pergeseran. ada yang menyebutkan ya fase pergeseran tersebut terbagi menjadi empat fase. Fase yang pertama adalah fase menyandarkan diri kepada seorang imam saja. Karena dia muridnya imam, ya maka dia sandarkan dirinya kepada imam tersebut. Walaupun banyak dari perkataan orang ini ya yang menyelisih imamnya. Tapi karena dia cinta kepada imam tersebut, dia muridnya, dia bangga dengan imam tersebut, maka dikatakan ya Syafi'i misal. Oh, orang ini eh, madhabnya Syafi'i. Tapi maksudnya hanya dia dia karena bangga dengan gurunya, ya. Akhirnya menyadarkan dirinya kepada nama gurunya. Ini fase yang pertama ini paling ringan. Kemudian setelah itu fase bolehnya berafiliasi kepada madhab tertentu tapi masih boleh ya memandang boleh <clears throat> menyelisih pendapat madhab. Dia benar-benar ya mengkhususkan dirinya kepada madhab tertentu. Kalau tadi ya berguru kepada banyak imam tapi dia karena paling senang dengan imam ini atau dia paling eh, eh, ngefan dengan imam tertentu, akhirnya dia menisbahkan dirinya kepada imam itu. Dia paling banyak menghadiri kajiannya, akhirnya dia menisbahkan dirinya kepada imam tersebut. Walaupun banyak dari pendapat imam itu yang tidak disetujui oleh dia, dia selisih, tidak menjadi masalah. Ini fase yang pertama. Fase yang kedua ini, dia benar-benar mengkhususkan dirinya dengan mata tertentu. Ini yang kedua, tapi dia masih boleh masih memandang bolehnya menyelisih. Bolehnya menyelisih madhab tersebut, madhab yang dia ikuti. Apabila dalilnya lemah menurut dia. Fase yang ketiga harus mengikuti madhab, tidak boleh keluar, tapi harus tahu dalilnya. Ini sudah mulai, tidak ya. boleh seperti ini. Fase yang keempat harus mengikuti madhab walaupun tidak tahu dalil. Yang paling parah itulah zaman kita. Di zaman kita ini bermadhab diwajibkan oleh banyak kalangan. Dan kan antum tidak harus tahu dalilnya. Sudah. Itu sudah baku. Pasti ada dalilnya. Iya, pasti ada dalilnya, benar. Itu perkataan para ulama. Pasti ada dalilnya. Tapi yang menjadi masalah, dalilnya menurut kita kuat atau tidak. Ini yang menjadi masalah. Dalilnya menurut kita kuat atau tidak. Kalau dalilnya menurut kita lemah, maka kita sebenarnya tidak boleh mengikuti itu. Kita harus mengikuti pendapat yang dalilnya menurut kita kuat. Ya. Jadi, ya, pendapat-pendapat yang ada dalam kitab-kitab madhab itu pasti ada dalilnya. Karena itu adalah perkataan para ulama dan mereka turun temurun ya dalam merumuskan perkataan-perkataan itu. Tapi belum tentu menurut kita dalilnya kuat. Belum tentu menurut kita dalilnya kuat. Disinilah letak perbedaan itu. Bahwa seseorang boleh mengikuti pendapat itu, tapi kita tidak boleh mengikutinya. Kenapa berbeda? Karena orang tersebut memandang dalilnya kuat, sedangkan kita memandang dalilnya lemah. Ya, sama-sama ada ada dalilnya. <clears throat> Tapi bagaimana manusia menyikapi mazhab ini terbagi menjadi tiga kelompok. Tadi empat fase sikap manusia sekarang ini terhadap mazhab ini terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama sangat berlebihan dalam menerimanya. Sehingga orang-orang ini mewajibkan bermadhab mewajibkan bermadhab. Tidak boleh keluar dari pendapat madhab sama sekali. Kalau antum keluar dari madhab, antum berdosa. Ya, kalau antum keluar dari madhab berarti antum berdosa. Walaupun perkataan yang antum pilih yang keluar dari madhab itu ada dalilnya. Ini orang yang berlebihan dan ini fanatik buta. Ini diperangi oleh para imam. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang berlebihan dalam menolaknya. Ini kebalikannya, mengharamkan bermadhab secara mutlak. Orang awam pun tidak boleh menerima perkataan madhab kecuali sampai dia tahu dalilnya. Dan ini juga sikap ekstrim yang tidak benar. Betapa banyak orang awam yang tidak tahu dalil sama sekali. Kalau dia disuruh belajar dalil mungkin sehari ya setengah dalil belum paham. Dan ini sangat memberatkan orang-orang awam. Ya, ini sikap ekstrim yang tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan memerintahkan kepada kita fasalu ahla dzikri in kuntum la Bertanyalah kepada para ulama apabila kalian tidak tahu ya dan para ulama tidak harus menyebutkan dalil ketika menjawab pertanyaan para ulama tidak harus menyebutkan dalil ketika menjawab pertanyaan ya karena bisa jadi lawan bicaranya adalah orang awam ketika dijelaskan dalil malah tidak faham, malah bingung dia ya orang-orang yang seperti ini sudah dikasih fatwa yang instan ya menurut ana pendapat yang lebih kuat seperti ini ya dan dia sudah merasa cukup dengan hal tersebut ini tidak masalah karena dia awam dia tidak tahu dia tidak kuat untuk mempelajari dalil dengan dengan baik pendapat yang ketiga atau kelompok yang ketiga adalah kelompok yang pertengahan dalam menyikapi madhab ya kelompok pertengahan dalam menyikapi madhab tidak mewajibkannya tapi juga tidak mencelanya tidak ya. mewajibkan itu berarti boleh kita tidak wajib bermadhab tapi kalau bermadhab boleh asalkan tidak fanatik apa fungsinya madhab Ustaz? Fungsinya madhab adalah untuk mempermudah kita dalam mempelajari masalah-masalah fikih agar bisa tertata dengan baik. Masalah misalnya toharah. Kita pelajari runut dari awal sampai akhir. Masalah sholat kita pelajari dari awal sampai akhir. Ustadz, bukankah bisa tanpa madhab? Iya bisa. Bisa tanpa madhab. Bisa kita mempelajari kitab misalnya yang e, pengarangnya tidak membatasi dirinya dengan madhab tertentu. Bisa. Makanya kita katakan tidak wajib. Kita katakan tidak wajib seperti itu. Ada pilihan lain. Tapi juga tidak mencelanya. Tidak mewajibkan, tapi juga tidak mencelanya. Kenapa tidak mencela? Karena para imam di zaman dulu juga tidak mencela. Ya, mayoritas a'immah tidak mencelanya. Buktinya apa Ustaz? Buktinya berapa ribu ulama dalam semua madhab itu. Antum bisa hitung ulama dalam madhab Hanafi berapa orang? Bisa hitung ulama dalam madhab Maliki, ulama dalam madhab Syafi'i, ulama dalam madhab Hambali. Silakan dihitung. Kalau bermadhab itu tercela, mereka tidak akan menisbahkan dirinya kepada madhab tertentu. Yang tercela adalah fanatiknya. Titik inilah yang menjadi pembeda. Orang boleh bermadhab, tapi dia tetap tidak boleh fanatik. Maksudnya bagaimana fanatik? Maksudnya fanatik itu adalah ketika seseorang tahu pendapat dalam madhabnya itu lemah, tapi dia tetap menjalankannya seperti itu. Padahal dia tahu ada pendapat lain yang lebih kuat, lebih sesuai dengan dalil. Dia meninggalkan dalil untuk mengamalkan madhabnya. Ya, ini sikap fanatik dan ini yang ditentang oleh para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang ulama-ulama rabbani ya mereka sangat menentang sikap fanatik yang seperti ini ya inilah pendapat yang paling kuat ya dalam masalah ini kita tidak diwajibkan untuk bermadhab tapi kita tidak mencela orang-orang yang bermadhab selama mereka tidak fanatik kepada madhabnya. Kenapa kita tidak mewajibkan? Karena tidak adanya dalil yang mewajibkan kita bermadhab. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tidak pernah memerintahkan kita untuk bermadhab. Bahkan ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertanya kepada para ulama, Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan ulama tersebut harus dari madhab tertentu tapi umum ya dari semua mata tidak masalah. Yang penting yang disebutkan kepada kepada kita adalah dalil yang yang kuat kita ikuti ya. Tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan wajibnya bermadhab. Maksudnya dalil yang mu'tabar, dalil yang kuat. Bukti yang paling kuat bahwa bermadhab itu tidak wajib adalah fakta munculnya madhab. Kapan munculnya madhab? munculnya mazhab adalah di zaman tabi'ut tabi'in. Munculnya mazhab ya adalah di zaman tabi'ut tabi'in. Yang maksud saya maksud adalah mazhab fikih ya. Adalah di zaman tabi'ut tabi'in. Ya. Berarti di zaman tabi'in orang-orang tidak bermazhab. Di zaman sahabat apakah ada mazhab? Tidak ada. <clears throat> ya. Ini menunjukkan bahwa bermazhab itu tidak wajib. Kalau bermazhab itu wajib, harusnya sahabat itu semuanya berdosa karena meninggalkan madhab yang ketika itu tidak tidak ada. <clears throat> ya, ini ya ringkasan dari e, penjelasan tentang tentang madhab ya e, dan e, sebenarnya ya dua e, tema ini yaitu manhaj dan madhab adalah tema yang panjang ya. Makanya sebenarnya satu tema sudah cukup panjang untuk untuk kita dan sudah cukup berat ya makanya <clears throat> ketika digabung ya menjadi menjadi sangat berat bagi kita ya mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semuanya mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dalam mengamalkan ilmu ini dan dalam menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa wasallam wa wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum Ustaz, apakah puasa sunnah 9 hari awal bulan Zulhijjah harus dikerjakan semuanya. Bagaimana jika tidak dikerjakan semua? Apakah boleh? Boleh ya, tidak ada masalah. Ya. Intinya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini kita dianjurkan ya, kita dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan soleh berupa apapun amalan-amalan tersebut. Bisa puasa, ya bisa berzikir, bisa baca Al-Qur'an, kalau misalnya di hari pertama bisa puasa. Di hari kedua tidak bisa puasa tidak masalah. Puasa ya tidak harus sembilan hari. <clears throat> Baca Al-Qur'an juga demikian. Di hari pertama bisa baca Al-Qur'an dari awal hari sampai akhir hari. Kemudian di hari kedua tidak bisa, tidak menjadi masalah. Yang penting perbanyak untuk melakukan amalan-amalan ibadah, amalan-amalan saleh di sembilan hari awal bulan Hijjah ini. Uh, termasuk malamnya, termasuk malamnya. Para ulama khilaf dalam masalah mana yang lebih afdal, sembilan uh, hari pertama atau sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah ataukah sepuluh hari terakhir bulan Ramadan? Mana yang lebih utama? <clears throat> Ada yang mengatakan ya ini dan ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini karena tidak adanya dalil yang sorih ya, dalil yang tegas menjelaskan masalah ini. Mereka membedakan harinya yang paling afdal adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, karena hadis tersebut jelas mamin eh, ma min ayyam tidak ada hari. Dan hari yang paling kuat adalah siang. Petunjuk kata-kata hari yang paling kuat adalah siang. Sedangkan malam ya, maka 10 malam terakhir bulan Ramadan itu lebih afdal daripada 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa demikian? Karena adanya malam Lailatul Qadar. Adanya malam Lailatul Qadar dan tidak ada yang lebih mulia dari malam Lailatul Qadar. Jadi semua malam e, di bulan-bulan yang lainnya. Semua malam selain 10 malam eh, selain malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu adanya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Allah alam ini menurut anda pendapat yang paling e, pertengahan dalam masalah ini dan menjamak atau mengumpulkan eh, dalil-dalil yang ada. Assalamualaikum mbak Ustaz, tolong jelaskan tentang amir dan imam di kalangan kita. Ada yang beramir tapi bitonah, sembunyi dari di luar golongannya. Tolong jelaskan tentang bayat yang syar'i. <clears throat> ya, uh, Amir ya adalah pemimpin yang sah, pemimpin yang muslim dan sah, diakui kepemimpinannya dan punya daerah, punya kekuatan. Itulah Amir ya. Kalau Amir tidak punya kekuatan maka ini Amir-Amir bayangan ya, Amir-Amir kawi. Maka <clears throat> itu bukan Amir yang sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amir itu yang punya kekuatan untuk didengarkan, punya kekuatan untuk ditaati. Kalau tidak ditaati, maka dia punya kekuatan untuk memaksa. Ya. Apa gunanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan untuk taat dan patuh kalau misalnya kalau tidak ditaati dan tidak dipatuhi, maka dia tidak bisa memaksa, tidak punya kekuatan. Ya, tidak ada gunanya. Perintah untuk mentaati dan mendengar. Ya, maka yang dimaksud dengan amir yang ada dalam hadis adalah amir-amir yang sah, ya maksudnya pemimpin muslim yang sah dia e, punya kekuasaan, punya kekuatan, ya sehingga bisa mengatur rakyatnya dengan kekuatan tersebut. <clears throat> ya, bukan amir-amir bayangan ya. Dan ironisnya mereka menganggap kafir orang-orang di luar golongan mereka ya ini masalah prinsip ya yang saya katakan tadi masalah takfir memfonis kafir ini adalah masalah prinsip kita harus tahu ya syarat-syaratnya sudah terpenuhi apa belum ya ada penghalang-penghalangnya ataukah tidak ya mana dalil yang mengkafirkan ini kita harus tahu ya dan itu bukan ranah orang-orang awam ya ini adalah ranah para ulama Ya jangan sampai kita masuk-masuk ke sana akhirnya banyak terjatuh dalam kesalahan. Ana mau bertanya, apa hukum bercanda dengan mengkafirkan orang? Kenapa bercanda dengan candaan seperti itu? Subhanallah, bermain api ya, membahayakan sekali. Ini bermain api ya, bahaya. Kafir, takfir itu adalah masalah-masalah yang sangat berbahaya. Jangan sampai kita mempermainkannya. Apakah seseorang boleh bermadhab? Sudah saya jawab tadi ya. Boleh bermadhab. Boleh menisbahkan diri kepada madhab syafi'i tidak masalah. Yang haram adalah taasubnya, Yang haram adalah fanatiknya. Fanatik adalah tetap mendahulukan madhab. Ya fanatik kepada madhab adalah tetap mendahulukan madhabnya. Padahal dia tahu ada dalil lain yang lebih kuat. Ya. Allahu a'lam. Ustaz apa itu bidah? Bolehkah kita mengambil ilmu atau bermajlis dengannya? bidah adalah orang-orang yang kecil tapi berbicara dalam masalah-masalah yang besar. Dia orang-orang yang masih kanak-kanak ya. Apabila dibandingkan dengan yang lain dengan ulama-ulama ya, yang kibar, ya ustadz-ustadz yang kibar, tapi membahas masalah-masalah yang besar yang akhirnya menjadikan ya salah dalam uh, memfonis sesuatu ya akhirnya menjadikan uh, timbulnya kegaduhan ya menimbulkan keramaian iya. eh, ya ini uh, Ruwaibidah ya dia kecil tapi membahas masalah-masalah yang di luar kapasitasnya Ya, yang demikian ya tidak tidak pantas untuk kita jadikan sebagai uh, rujukan ilmu. Tidak pantas. Ya, sikapnya tersebut sudah menunjukkan ketidakpantasan dia untuk dijadikan sebagai rujukan ilmu. Orang itu harus tahu kadar dirinya. Siapa kita, kita harus tahu. Kalau untuk menyikapi dirinya saja dia tidak bisa, ya bagaimana kita jadikan sebagai teladan? Bagaimana kita jadikan sebagai rujukan ilmu? Ustaz siapakah yang berhak menjadi wali dalam pernikahan seorang anak jika ayahnya sudah meninggal? Anak ini anak perempuan. Ya? Kalau anak laki-laki ya tidak perlu wali, ya. Anak perempuan ya bisa menjadi wali misalnya ya saudaranya. Ya, saudaranya bisa menjadi wali dia. <clears throat> Kalau tidak ada saudaranya ya bisa menjadi wali dia pamannya. Ya, pamannya bisa menjadi wali bagi bagi dia. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada orang yang menilai manhaj salaf ini terkesan aneh dan berbeda dengan tradisi yang ada di Indonesia dan cara beramal atau beribadah masyarakat Indonesia. <clears throat> ya, eh, kita jelaskan saja ya, kita jelaskan saja tentang prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah kepada mereka. Ahlussunnah wal Jamaah mengembalikan cara beribadahnya kepada tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ibadah ini adalah sesuatu yang telah dikhususkan oleh Islam babnya. Ya. Masalah ibadah ini adalah masalah mencari pahala dan pahala pahala ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah sudah menentukan pintu-pintunya. Maka kita harus melewati pintu tersebut untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Allah sudah menentukan pintu-pintunya. Kalau kita ya melewati pintu lain, maka jangan salahkan apabila di sana tidak ada pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya orang yang beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelaskan masalah itu, ya. Kemudian apabila kenapa ternyata banyak yang salah, ya maka katakan alhamdulillah ya, alhamdulillah sekarang sudah tahu kesalahannya katakan alhamdulillah itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita tahu sekarang salah kita. Kalau kita tahunya setelah mati bagaimana? Keadaannya lebih buruk. Ya, kita akan menjadi orang-orang yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, Maukah kalian kami kabarkan tentang orang yang paling merugi dalam amalannya? Siapakah itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang ketika di dunia amalannya salah, tapi dia mengira telah berbuat kebaikan. Amalannya salah, tapi dia mengira berbuat kebaikan, mati. Orang ini rugi sekali. Karena di akhirat dia tidak mendapatkan pahala. Ya. Alhamdulillah ketika di dunia kita tahu ini salah, ini salah, ini salah. Harus disesuaikan dengan tuntunan. Maka itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Introspeksi dari sekarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni keadaan-keadaan kita di masa di masa lampau. Assalamualaikum Afan Ustaz Apakah di antara madhab-madhab yang lain Madhab syafi'i paling benar Dan madhab yang lain salah Ya belum tidak bisa kita fonis seperti ini Kita tidak tidak bisa memfonis madhab Ya Tidak bisa kita memfonis madhab Karena madhab ini banyak sekali perkataannya Madhab ini tersusun dari banyak sekali pendapat Ya, dan pada setiap masalah ya itu kita kadang-kadang tidak bisa memastikan bahwa inilah yang benar. Ya, tidak bisa memastikan. Dan kaedah-kaedah dalam madhab pun, ya kaedah-kaedah dalam madhab itu juga berbeda-beda. Ya kadang di sini yang benar, yang e, lebih dekat kepada dalil, kadang madhab yang lain. Ya makanya kita tidak bisa memfonis seperti ini. Ya, semua madhab tersebut punya kebaikan dan semua punya kekurangan. Ya makanya kita berusaha untuk mengumpulkan semua kebaikan yang ada dalam semua madhab. Kita berusaha mengumpulkan semua kebaikan yang datang dari semua madhab tersebut. Inilah ya sikap yang paling baik ya memanfaatkan semua usaha, semua ijtihad para ulama para ulama ya mereka adalah orang-orang yang alim ketika mengatakan sesuatu ya pasti mendasarinya dengan dalil ya walaupun di mata kita dalil tersebut kadang-kadang terasa lemah atau terlihat lemah ketika para ulama ini kita lihat semua pendapatnya kemudian kita banding-bandingkan kita pilih yang paling baik maka kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat besar ya makanya jangan membatasi diri dengan madhab tertentu Jangan membatasi diri dengan madhab tertentu Ustaz Untuk permulaan belajar bagaimana Tidak masalah ya. Tapi itu pun ada cara lain yang lebih singkat ya, Lebih efisien, lebih efektif Yaitu dengan mempelajari masalah-masalah Dan mengetahui dalilnya langsung dari Al-Quran dan Sunnah Mengetahui dalilnya langsung dari Al-Quran dan Sunnah Begitu pula dalil-dalil yang yang lainnya tanpa terikat dengan mazhab tertentu dan alhamdulillah di zaman ini banyak kitab-kitab fikih yang yang e, cara penulisannya seperti ini. Jadi mengaitkan pembaca langsung kepada dalil. Mengaitkan pembaca langsung kepada dalil, ya. Jadi menyampaikan pembaca kepada dalilnya. Masalahnya seperti ini, hukumnya seperti ini, dalilnya seperti ini. Dan tidak membatasi eh, pembahasannya dengan mata tertentu. Untuk masih kuat. Ini pertanyaannya masih banyak. Ya. Ketika kita ingin mempelajari fikih, perlukah kita mencari guru guru dengan mazhab tertentu? Sudah saya katakan tadi tidak wajib. Kita tidak wajib untuk mempelajari fikih dengan cara madhab tertentu. Ya, di sana ada buku-buku, ada kitab-kitab yang tidak membatasi isinya dengan madhab tertentu dan langsung menghubungkan pembaca kepada dalil ini kitab yang lebih bagus, lebih berkah. Karena kita akan membaca banyak ayat Al-Quran kita akan dekat dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan dekat dengan dalil-dalil yang lebih kuat. Ya, ini lebih berkah. Bisa dirasakan ya perbedaan antara keduanya ketika kita mempelajari ya eh, kitab-kitab tersebut. Ada yang bertanya, apa besok tanggal 1 Dhul Hijjah? Wallahu alam, apakah ada pengumuman dari pemerintah? Ada yang tahu? Kita ikuti pemerintah ya, kita ikuti pemerintah dan ini sikap sunnah wal Jamaah dalam menghormati pemimpin yang muslim ya. Kita taat dan kita patuh. Apalagi ya pemerintah kita menghargai kaum muslimin dengan <clears throat> masalah percabangan. Dan ini masalah fikih juga. Ya, ini fikih yang furu'iyah. uh, <clears throat> khilaf dalam masalah ini ya khilaf yang ada sejak zaman para imam. Ya, sejak zaman para imam ada khilaf dalam masalah ini. Khilafnya adalah apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kunut subuh itu beliau lakukan terus menerus ataukah tidak? <clears throat> apakah kunut subuh itu sebelum ruku atau setelah ruku. Ini khilaf dan khilafnya dalam masalah ini khilaf yang sangat panjang sekali. Kalau antum ya e, melihat e, penjelasan setiap madhab ya, memang antum akan dapatkan bahwa wajar mereka khilaf di situ. Wajar mereka khilaf di situ. Kenapa demikian? Karena sumbernya memang ya ada kontradiksi ada sumber yang mengatakan bahwa eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kunut subuh beliau kunut sampai ajal menjemput beliau sampai beliau wafat. Hadis ini diperselisihkan oleh para imam tersebut. Apakah hadisnya kuat ataukah lemah? Imam Syafi'i rahimahullah taala memandang hadis ini hadis yang kuat. Imam Syafi'i memandang hadis ini hadis yang kuat. Ini ijtihad beliau dalam melihat hadis. Pengikut-pengikut beliau juga yang ahli hadis seperti Al-Baihaqi, beliau menguatkan hadis ini juga dengan riwayat-riwayat yang lain. Silakan dirujuk. Ya. Dan mereka mengatakan, ya ini saya tidak membela madhab Syafi'i, ya tapi saya menyebutkan apa yang mereka sebutkan. Mereka mengatakan kalau ada yang mengatakan tidak kunut, yang satu mengatakan kunut, ya al-musbitu muqaddam ala nafi. Yang menetapkan itu lebih didahulukan daripada yang menafikan karena yang menafikan bisa jadi tidak tahu. Sedangkan yang menetapkan bisa jadi tahu. Orang yang tahu hujah bagi orang yang tidak tahu. Ya ini ini logika mereka, ya. Ini alasan mereka dalam menguatkan pendapat masalah kunut subuh, ya. Anas sendiri menguatkan pendapat yang tidak disyariatkan. Anas menguatkan pendapat yang tidak disyariatkan dan mengatakan bahwa hadisnya lemah. Bahwa hadisnya lemah dikuatkan dengan eh, riwayat-riwayat uh, yang mengatakan bahwa kunut subuh itu muhdas. Bahkan dalam riwayat Nasai dikatakan innaha bid'ah yaitu adalah tindakan yang bid'ah ya tidak ada tuntunannya. Namun ya walaupun kita katakan demikian ya kita harus toleran dalam masalah ini. Kenapa kita harus toleran Ustaz? Ini kan masalah bid'ah. Ini bid'ah dan tidak bid'ah iya. Dalam masalah bid'ah dan tidak bid'ah bisa jadi ter, bisa terjadi khilaf. Ya, saya tidak sepakat dengan orang yang mengatakan bahwa dalam masalah bid'ah tidak ada khilaf. Tidak boleh ada khilaf dalam masalah bid'ah. Ini ini tidak bisa diterapkan dalam perkataan-perkataan para ulama. Karena ternyata ya para ulama di zaman dahulu ada yang mengatakan bid'ah, yang lain mengatakan ini sunnah. Yang lain mengatakan sunnah. Seperti misalnya sholat tasbih. Sholat tasbih ada yang mengatakan itu sunnah. Dasarnya apa? Ada riwayatnya yang hasan. Yang lain mengatakan itu bid'ah. Dasarnya apa? Riwayat yang dikatakan hasan tersebut lemah. Ini yang satu mengatakan sunnah, yang satu mengatakan bid'ah. Dalam masalah bid'ah yang seperti ini memang ada khilaf, ya. Tidak kita ketika mengatakan ini bid'ah tidak menafikan ada khilaf di situ. Tidak bisa kita menafikan khilaf. Khilafnya sudah sejak sudah se, ada sejak zaman dahulu. Para imam sudah khilaf dalam masalah itu. Makanya kita harus toleran. Kita tahu bahwa ini masalah fikih, ini masalah furu'iyah ya dan kita harus saling menghormati, tidak boleh mencela, tidak boleh saling merendahkan. Kalau misalnya kita tidak cocok dengan pendapat lain, silahkan sampaikan itu, sampaikan dalilnya. Ya jangan mengolok-ngolok. Jangan memberikan fonis-fonis yang tidak baik. Jangan memberikan julukan-julukan buruk, ya. Julukan-julukan buruk inilah yang akhirnya memperparah keadaan yang asalnya orang bisa membuka hatinya dengan julukan-julukan buruk tersebut akhirnya hati itu tertutup mendatangkan kegaduhan antum melihat fonis-fonis itulah yang akan mendatangkan kegaduhan makanya sebisa mungkin kita menjauh dari fonis-fonis sejauh mungkin kita menjauh dari julukan-julukan buruk itu tidak penting ya yang penting kebenaran itu sampai kepada orang yang kita inginkan sudah itu sudah menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak ya bahwa kita sudah menyampaikan kebenaran ini. Ya. Adapun kalau kita mencela orang lain, kita memfonis orang lain, memberikan julukan buruk orang lain, ya, maka ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Julukan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita menjuluki orang lain dengan julukan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan di dalam Al-Qur'an wala tanabazu bil alqab Jangan saling melempar julukan-julukan buruk. Karena ini akan memecah belah umat, ya. Ini akan memecah belah umat. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam ya, amalan ya atau tindakan-tindakan yang memecah belah barisan kaum muslimin. Allah musta'an. Apakah membantu orang tua termasuk ibadah? Ibadah yang sangat mulia sekali. Membantu orang tua termasuk birrul walidain. Dan itu akan mendatangkan keridhaan orang tua kepada kita. Kalau orang tua kita ridha kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kepada kita. Ya. Birrul walidain ini ya sangat sangat uh, penting dan amalan yang sangat mulia sekali ya, amalan yang sangat mulia di dalam Islam. Cukuplah ya sebuah ayat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan betapa mulianya birrul walidain ini. Ayat di surat Luqman ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau mengisahkan perkataannya Luqman, "Wa in jahadak ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, apabila kedua orang tuamu memaksamu ya ingat-ingat kata-kata memaksa ini garis bawahi memaksamu untuk apa melakukan kesyirikan yang paling dicintai paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kesyirikan ini paling dibenci orang tua sudah memaksa anaknya untuk melakukan sesuatu yang paling dibenci oleh Allah kesyirikan apa kata Allah fala Jangan kau taati keduanya dalam paksaannya itu. Tapi apa setelah itu Allah katakan? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap pergauli orang tua di dunia dengan baik. Inilah birrul walidain. Bisa dibayangkan ya, birrul walidain tetap diwajibkan padahal orang tua sudah memaksa anaknya untuk melakukan kesyirikan. Inilah yang tingginya birrul walidain di dalam Islam. Allah tetap mengatakan engkau harus taat, engkau harus baik kepada kedua orang tuamu ya, tapi dalam kesyirikan jangan. Baik. Taib, eh, di sini ada pertanyaan tentang usul dan furu. Apa yang dimaksud dengan usul? Apa yang dimaksud dengan furu? Ya, eh, para ulama ya mereka punya perbedaan yang sangat banyak dalam eh, pembahasan masalah usul dan furu ini. Eh, pendapat yang eh, paling eh, dekat kepada kebenaran yang saya lihat ya adalah pendapat yang mengatakan bahwa usul adalah masalah-masalah yang tidak ada perselisihan di dalamnya masalah-masalah yang disepakati oleh para ulama baik dalam masalah fikih maupun dalam masalah akidah. Sedangkan furu' adalah masalah-masalah yang di dalamnya ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya, baik dalam masalah fikih maupun dalam masalah masalah akidah, ya. Sehingga kalau misalnya dikatakan ini masalah yang disepakati oleh para ulama, kita katakan itu masalah usul. Di sini ada perbedaan pendapat dan perbedaan pendapat di sini mu'tabar. Perbedaan pendapatnya kuat, kita katakan itu masalah furu'iyah ya. Dalam akidah juga ada perbedaan pendapat ya dalam masalah furu' yang percabangan seperti ini. Ya seperti misalnya ya apakah mayit itu mendengar perkataan kita ataukah tidak? Ini masalah akidah, masalah keyakinan. Tapi Para ulama khilaf dalam masalah ini. Maksudnya berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mayit itu mendengar dalam semua keadaan. Ada yang mengatakan pendengaran mayit itu pada waktu-waktu tertentu saja. Ya, yang disebutkan dalam hadis. Ya. Adapun selain yang disebutkan dalam hadis maka mayit tidak mendengar sama sekali. Ini masalah keyakinan ya. Tapi ini masalah yang diperdebatkan, diperselisihkan oleh para ulama. Ya, pendapat yang kuat dalam masalah itu apa? Pendapat yang mengatakan bahwa mayit itu tidak mendengar kecuali pada waktu-waktu yang dikecualikan atau disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Taib. Demikian yang bisa anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa anda baca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat ilmu yang berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita taufiknya untuk bisa menerapkan ilmu tersebut dengan mudah dan menyebarkannya kepada orang lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap meneguhkan kita di atas manhaj yang lurus ini, di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah hingga ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah mempertemukan kita dalam majelis ini, mudah-mudahan nantinya juga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di surga firdausnya Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.